khamisatan lahu maka beliau pun menaruh ya melemparkan ataukah menaruh khamisah kain atau pakaian dan dinamakan pakaian itu jenis khamisah karena dia memiliki corak-corak dan sebagian ahli bahasa menyebutkan bahwa tidak dinamakan pakaian itu khamisah kecuali apabila dia berwarna hitam dan memiliki corak, memiliki a'lam. Itu yang dinamakan khamisah. Sedangkan yang tidak memiliki corak-corak ya dinamakan ambijaniyah sebagaimana yang ma'ruf dalam hadis Abu Jahm radhiyallahu taala anhu maka tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sekarat, beliau menaruh khamisah itu ala wajihihi di atas wajah beliau karena menahan rasa sakit yang beliau alami. Tatkala beliau akan mendekati saat-saat meninggalkan dunia, Sallallahu Alaihi Wasallam Fa idza biha maka apabila beliau bersedih Ikhtamma yakni terlihat dari wajah beliau perasaan sedih. Kasyafaha, maka beliau pun membuka pakaian itu dari wajahnya. Beliau menyingkapnya. Faqala maka beliau pun bersabda wa huwa kadzalik dalam keadaan beliau demikian. Ya, ini dalam keadaan sekarat. Ini menunjukkan kasih sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada umat ini dan semangatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam dalam memberikan hidayah, memberikan bimbingan dan pelajaran pada umatnya. Sehingga apabila beliau masih memiliki kemampuan untuk beramal ma'ruf nahi mungkar, maka beliau mengerjakannya dalam keadaan sakit sekalipun. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. sallam. Wahuwa kathalik dalam keadaan beliau demikian. Beliau bersabda la'natullahi 'alal yahudi wan nasara. la'nat Allah terhadap kaum Yahud dan Nasara. Ittakhadu kubura anbiya'ihim masajid. Mereka telah menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid-masjid, sebagai tempat-tempat beribadah, tempat-tempat sholat. Di kuburan-kuburan mereka. Disebabkan karena sikap ekstrim yang mereka lakukan sehingga mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Yuhadziru ma sana'u dan beliau memberikan peringatan terhadap apa yang mereka perbuat. Yang zahir ini adalah perkataan Aisyah, bukan sabda Rasulullah SAW. Perkataan yuhadziru ma sana'u. Makanya pada lafaz ini ya disebutkan garis datar bahwa Aisyah radhiyallahu taala hendak menjelaskan apa yang disabdakan oleh Nabi saw Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Alaihi Wasallam memberikan peringatan dari apa yang mereka kerjakan dari kalangan Yahud dan Nasara agar kemudian umat ini pun tidak terjerumus seperti terjerumus yang mereka ke dalam kesesatan. Ya, sebab ini termasuk wasilah yang menuju pada kesyirikan yang paling besar. Sikap ekstrim. berlebihan dalam menyikapi para solehin, para nabi. Para Rasul. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, makna menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Makna yang pertama, fa'i. Ah, salat apa? Menghadap ke kuburan. Dalil. Ah, لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها من صحابيه أبو مرثد pakai الغنوي عند مسلم أحسنت makna yang kedua Naam Bilal على القبر مسجد ومنه ورد حديث من حديث عائشة الذي تقدم قبله الثالث فؤاد نسيته قم قم قم انظروا يا إخوان هذا أخوكم فؤاد ناسي معنى اتخاذ القبور مساجد Jelas. Saleh. Kum. Wah, wah, wah. Pada khusyuk semua kepalanya pada menunduk. Nah. Had. Hah? Salat di atas kubur ya, kuat. Hadis. Fa'idu ikhwanakum ya ikhwan. من يعرف من صحبي ومن رواه ها أين الصوت أين الصوت ها حديث أبي سعيد الخدري عند من أبي يعلى تفضل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبور أن يقعد عليها وأن يصلى عليها نعم jadi ingat itu ya kawan. Menjadikan kuburan sebagai masjid. As-salatu alaiha, was-salatu ilaiha, wa bina'ul masajid alaiha. Lalu berkata Aisyah radhiyallahu anha walaula dzalika ubriza qabru. Kalau bukan karena perkara ini, kalau bukan karena kekhawatiran akan dijadikan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai berhala, ubriza qabru. Kan dinampakkan itu kuburan. Dikubur bersama kaum muslimin. Maka dari sini Khwanifdina azakumullah menunjukkan pengecualian, pengkhususan kenapa kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disendirikan. Ghaira annahu khusya au khasya an masjidah. Hanya saja karena Rasulullah SAW khawatir boleh dibaca khasya atau khusya alal majhul untuk dijadikan sebagai masjid. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat memerintahkan agar beliau dimakamkan di mana beliau meninggal. Dengan sebab ini, beliau mengkhawatirkan jangan sampai orang-orang terbelakang menjadikan kuburan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai berhala, sebagai tempat beribadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Lalu mungkin ada yang mendatangkan iskal. Lalu kalau begitu kenapa kuburan Rasulullah SAW disatukan dengan masjid? Bukankah Al-Masjidun Nabawi? Sekarang ini kita melihat kuburan Rasulullah SAW masuk ke dalam Al-Masjidun Nabawi. Sehingga ketika seorang masuk ke dalam Masjid Nabawi, nampak kuburannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, ini bagaimana? Apakah dengan keadaan seperti ini disatukannya kuburan dengan masjid menyebabkan kita tidak boleh lagi sholat di Masjidun Nabawi? Ya, karena telah dimasukkan maka para ulama menjawab syubuhat ini dari beberapa sisi. Jawaban yang pertama bahwa di zaman para sahabat tidaklah demikian keadaannya. Di zaman para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di kamarnya beliau di kamar Aisyah radhiyallahu anha, bukan di masjid. Dan pada waktu itu terpisah ada dinding yang memisahkan antara kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan masjid. Sehingga pada hakikatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah dikuburkan di dalam masjid dan tidak disatukan antara masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kuburan beliau. Hanya saja pada zaman khilafah Al-Walid bin Abdul Malik dimasukkan pada tahun 88 Hijriah pada waktu itu. Ya. Nah. Dan para sahabat menyelisih. Dan ketika pada khilafah Walid bin Abdul Malik ini tidak ada seorang pun dari kalangan para sahabat yang menyetujui perbuatan itu. Nah, menyelisih perbuatan para sahabat yang lain Umar bin Khattab, Uthman bin Affan radhiyallahu anhuma. Tatkala mereka melakukan perluasan masjid, mereka tidak memasukkan masjid uh, kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka perluas ke arah yang lain. Ya, ini pertama. Jadi asalnya kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah di dalam Masjid Nabawi, terpisah dengan dinding. Kemudian yang kedua, bahwa terjadinya kekhususan dari masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan masjid-masjid lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan di dalam hadis-hadis yang sahih, salatun fi masjid hadza khairun min alfi salat fi masiwa. Salat di masjidku ini itu lebih baik seribu kali salat dibandingkan dengan masjid yang lain seribu kali illal masjid al haram kecuali masjidul haram dalam riwayat Bukhari dan Muslim nah adanya keutamaan ini menunjukkan bahwa ini pengkhususan ya yang tidak dimiliki oleh masjid yang lain nah juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma baina baiti wa baina mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku itu ada kebun dari kebun-kebun surga. Seorang dianjurkan sholat, berdoa padanya. Maka ini pengkhususan ya kawan. Ya. Kemudian yang ketiga, bahwa masjid tersebut tidak ada dibangun di atas kuburan, tidak. Nah, sebagaimana kita jelaskan. Yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam binaul masjid alal qabr. Situ ada kuburan, dibangun masjid di atasnya. Sedangkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam terpisah dengan masjid. Kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada dan masjid tersebut pun sudah ada batasannya. Akan tetapi pada khilaf al Walid bin Abdul Malik bagaimana kita sebutkan mereka perluas. Nah, dan Syekh Al Albani rahimahullah taala telah membahas ya dan menjawab syubhat ini dari berbagai sisi dalam kitab beliau yang sangat berharga sekali. Tahdzirus Sajid min Ittikhadil Qubur Masajid. Naam wali muslim dan juga dalam riwayat Imam Muslim an Jundub Abdillah Abdullah qala dari Jundub bin Abdullah berkata sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam aku telah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla ayyamuta bi khamsin sebelum beliau meninggal lima malam sebelumnya bi khamsin ay bi khamsi layalin lima malam sebelumnya Wa huwa yaqulu dan beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam Inni abra'u ila Allah ayyakuna li minkum khalil Sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah, yang berlepas diri dari kalian. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemudian untuk aku ini dijadikan sebagai khalil dari kalian yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah diangkat sebagai khalil oleh satupun dari umat ini. Ya, Rasulullah tidak pernah mengambil khalil itu. Nah, dan khalil itu dari kata khullah. Khullah itu merupakan tingkat kecintaan yang paling tinggi. Jadi kecintaan itu macam-macam ya kon, bertingkat-tingkat. Ada yang namanya mahabbah, ada yang namanya syauq, ada yang macam-macam ya. Tingkat tertinggi dalam hal kecintaan itu namanya khalil, khullah. Martabatul khullah. Ya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalilnya, khalilullah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pun telah menjadikan Ibrahim alaihissalam sebagai khalilullah. Ya, tingkatan tertinggi. Nah, ada sebagian orang yang berpendapat bahwa mahabbah itu lebih tinggi daripada khullah. Makanya mereka mengkhususkan istilah Habib itu kepada Rasulullah SAW. Sedangkan Ibrahim Khalil. Jadi Ibrahim Khalilullah, sedangkan Nabi SAW mereka namakan Habibullah. Mungkin biasa kita mendengarkan ya kawan. Salah satu solawat-solawat bid'ah yang mereka ada-adakan ya salatullah salamullah ala Toha Habibillah sejak kapan Rasulullah bernama Toha Hah? sejak kapan Rasulullah SAW dinamakan Toha Habibillah pada hakikatnya ini merendahkan martabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mahabbah itu di bawah tingkatannya daripada khullah. Khullah itu yang paling tinggi. Kalau mahabbah banyak yang mendapatkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah yuhibbul muttaqin." Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya. Orang-orang bertakwa itu habib. Habibullah, dicintai Allah. Ya. Orang yang senantiasa bertobat habibullah. Nah. Orang yang senantiasa mensucikan diri, habibullah. Banyak Habib itu, habaib banyak. Nah, tapi khullah khusus hanya didapatkan oleh Ibrahim AS dan Rasulullah Muhammad Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain tidak ada yang mendapatkannya. Nah, maka zikir-zikir dan solawat-solawat ini dan bahkan juga dijadikan sebagai salah satu salawat resmi dari zikir jama'inya Arifin Ilham. Hmm. Nah, itu salawatnya. Ya, salamun alaika ya Habiballah. Nah, Ja'far ikut-ikutan juga. Hmm. Nah, ya, Habiballah. Nah, ya, Ibn Abil Izzat tahawi Ibn Abil Aiz Al-Hanafi beliau sebutkan dalam syarah Tahawiyah bahwa tidak satupun hadis yang sahih yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau dinamakan Habibullah tidak ada satupun semua hadis yang diriwayatkan dalam permasalahan ini dhaif nah yang ada Khalil sebagaimana yang kita sebutkan dalam hadis ini nah bagaimana dengan sebagian para sahabat seperti Abu Hurairah. Beliau pernah mengatakan, Sami'tu Khalili. Iya kan? Sami'tu Khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengarkan Khalilku yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Tablughul halyatu minal mu'min haitsu yablughul wudhu." Nah ini gimana Abu Hurairah menjadikan Rasulullah SAW sebagai khalil? Naam, tidak mengapa. Khalil dari satu sisi. Rasulullah SAW tidak boleh menjadikan khalil pada salah seorang, walaupun mereka menjadikan Rasulullah SAW sebagai khalil. Berbeda. Maka tidak ada pertentangan dalam hal ini. فَإِنَّ اللَّهَ قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sungguh telah menjadikanku sebagai khalil. Kama takhada Ibrahim khalila. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Ibrahim pun sebagai khalil. Nah, di sini rupanya ada beliau nukil perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Fathul Majid. Kata beliau wa amma ma yadhunnuhu ba'dul ghalitin bin anna al-mahabbata akmalu min al-khulla. Adapun yang disebutkan oleh orang-orang yang keliru bahwa mahabbah itu lebih sempurna daripada khullah wa anna Ibrahim khalilullah wa Muhammad habibullah bahwa Ibrahim itu khalilullah dan Muhammad itu habibullah min jahlihim ini disebabkan karena kejahilan mereka jahil wa ahnal ikhwa fi sahibul barid Salman surah Naam Fa innal mahabbata 'ammatun wal khullata khassatun wa hiya nihayatul mahabbah. Karena mahabbah itu umum. Kecintaan mahabbah itu umum, sedangkan khullah itu khusus dan itu nihayatul mahabbah, kecintaan yang tertinggi, paling tinggi. Tidak ada lagi di atasnya. Nah. Ya, وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد اتخذه خليلا ونفى أن يكون له خليل غير ربه Nabi SAW telah mengabarkan Allah telah menjadikannya sebagai khalil dan Rasulullah SAW menafikan dia memiliki khalil selain Allah. Padahal Nabi SAW mengabarkan bahwa Nabi cinta kepada Aisyah, cinta kepadanya ayahnya Aisyah, cinta kepada Umar bin Khattab, cinta kepada Muadz bin Jabal dan yang lainnya radhiyallahu anhum. Demikian pula Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin wa yuhibbus sabirin. Iya kan? Jadi mahabbah itu banyak. Nah. Jadi ikhwani fid din azakumullah menunjukkan perbedaan mahabbah dengan khali khullah bahwa khullah itu tertinggi walau kuntum muttakhidan min ummati khalilan kalaulah sekiranya aku menjadikan mengangkat dari umatku ini khalil milikku latakhadtu Aba Bakrin khalila niscaya aku akan mengangkat Abu Bakar itu sebagai khalil kalau memungkinkan tapi tidak lagi Rasulullah SAW telah jadikan sebagai khalil Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Dan di dalam hadis ini keutamaan yang mulia yang dimiliki oleh Abu Bakar siddiq radhiyallahu taala. Dan ini bantahan kepada Rafidah Syiah yang menjelek-jelekkan Abu Bakar siddiq bahkan mengkafirkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala menuduh bahwa Abu Bakar Siddiq merampas khilafah yang semestinya dipegang oleh Ali bin Abi Thalib lalu dirampas oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala maka ini menunjukkan kebenciannya. Nah barang siapa yang benci kepada Ali berarti dia nasibi. Siapa yang nasibi berarti dia kafir. Nah, begitu silsilahnya. Maka orang-orang merampas khilafah Ali bin Abi Thalib kufar. Hmm? Abu Bakar Siddiq kafir, Umar bin Khattab kafir, Uthman bin Affan kafir, semua kafir kecuali beberapa yang mereka kecualikan. Nah, dan perkataan mereka abtalul batil. Kebatilan yang paling batil. Nah, sebab Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyaksikan akan kesungguhan dan kemurnian iman yang dimiliki Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu oleh karena itu sebagian para ulama salaf mengeluarkan syiar Rafidah ini dari 72 golongan. Sebab 72 golongan yang sesat itu dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Syiah Rafidah tidak termasuk dalam umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari yang lainnya. Nah, ya, kebencian mereka kepada dakwah tauhid sangat besar sekali ya yang mereka sebut dengan dakwah wahabiyah nah sebab mereka termasuk kelompok yang mengagungkan kubur ya memuliakan kubur bertawassul syirik tersebar di kalangan mereka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah orang paling mulia dan beliau adalah sebaik-baik manusia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian Umar bin Khattab kemudian Uthman dan Ali bin Abi Thalib sebagaimana yang telah kita jelaskan dahulu terjadi perselisihan mana yang lebih afdal di antara mereka berdua dan jumhur ahli sunnah wal jamaah mereka menetapkan keutamaan yang ada pada empat sahabat ini ya dilihat dari dari tertibul khilafah penertiban khilafah siapa yang menjadi khalifah pertama itulah yang paling mulia kemudian yang kedua yang ketiga dan yang keempat nah tapi bagaimana dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha Faman aradal ilma falyatil bab. Nah. Aku adalah kotanya ilmu. Mau masuk kota mesti lewat pintu, ya kan? Ali adalah pintunya. Ya, maka barang siapa ingin menuntut ilmu, maka hendaklah dia melewati pintunya. Lewat siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini maksudnya jangan ambil dari yang lainnya. Mau mengambil ilmu dari Ali bin Abi Thalib. Nah, ditambah lagi dengan hadis yang mereka nisbahkan pada Ja'far bin Muhammad as-Sadiq bahwa beliau mengatakan hadithi hadithu abi wa hadithu abi hadithu jaddi wa hadithu jaddi hadithu abi jaddi wa hakadha ya, hadithul Husain wa hadithul Husain hadithul Hasan wa hadithul Hasan huwa hadith Ali wa hadith Ali huwa hadith Rasulillah wa hadith Rasulillah huwa qaulullah subhanahu wa ta'ala ya nah maksudnya apa kalau ingin mengambil jalur ilmu dari Ali bin Abi Thalib ambil dari Ja'far As-Sadiq jangan ambil dari yang lain ya karena apa? Perkataannya Ja'far As-Sadiq itu sama dengan perkataan bapaknya. Perkataan bapaknya sama dengan perkataan kakeknya. Perkataan kakeknya sama dengan perkataan Husain. Perkataan Husain sama dengan perkataan Hasan. Perkataan Hasan sama dengan perkataan Ali. Perkataan Ali sama dengan sabda Rasulullah. Sabda Rasulullah itulah firman eh, sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Apa-apa yang dikatakan oleh Ja'far al sadiq itu sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah keliru, tidak pernah lupa. Ya. Makanya mereka mengatakan maksum. Jadi semua yang dikatakan oleh Ja'far al sadiq itulah firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka mengatakan ilmunya Ahlul Bait itu ilmu ladunni, hmm, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua hadis ini batil. Ya, ana madinatul ilmi wa aliyun babu hadis batil mungkar. Naam. Banyak dari kalangan para ulama yang membatalkan hadis ini. Ada salah seorang talibul ilm Khalifah Al-Kawari itu punya kitab khusus takhrij dan tahqiq dari hadis ini. Dan beliau sampai kepada kesimpulan bahwa hadis ini sangat lemah sekali, mungkar. Nah. Nah. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul kubura masajid. Tahuilah jangan kalian menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Fa inni anhakum an dhalik. Sesungguhnya aku melarang kalian dari yang demikian itu. Faqad naha anhu fi akhir hayatih dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang itu pada akhir hayatnya. Thumma innahu la'ana wa huwa fi siyaqi man fa'ala. Kemudian Rasulullah SAW melaknat dalam kata beliau fisiak, yakni mendekati kematian. Beliau melaknat orang yang melakukannya. Wassalatu indaha min dhalik dan sholat di sisi kuburan itu termasuk di antara menjadikan kuburan itu sebagai masjid wa illam yubna masjid walaupun tidak dibangun masjid wa huwa makna lihat, inilah makna dari perkataan Aisyah radhiyallahu anha khasyiya ayyutakhadha masjida beliau khawatir untuk dijadikan kuburan beliau sebagai masjid Fa inna sahabata lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjidan. Sesungguhnya para sahabat mereka tidaklah pernah membangun di sekitar kuburannya itu masjid. Wa kullu mawdu'in qusida salatu fi faqad ittukhidha masjida. Setiap tempat yang dimaksudkan salat padanya maka sungguh telah dijadikan sebagai masjid. Bal kullu maudhi'in yusalla fi yusamma masjidan. Bahkan setiap tempat yang sholat padanya. Seorang sholat di tempat tersebut itulah masjid. Kama qala sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Rasulullah sallam ya ju'ilat liyal mars al ardu masjidan wa tahura telah dijadikan bagiku ini bumi ini sebagai masjid dan sebagai tahur ya bisa untuk bersuci maka apa yang dilakukan oleh al-ghalin orang-orang yang ekstrim menyatukan masjid dan kuburan ini adalah perkara yang dilaknat oleh Allah dilaknat oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Wali Ahmad bisa jayid dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang bagus an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an dari Abdullah bin Mas'ud secara marfu' bahwa Rasulullah SAW bersabda inna min syirarin nasi sesungguhnya manusia yang paling jahat man tudrikuhumus sa'atu wahum ahya orang yang mendapati hari kiamat dalam keadaan mereka hidup paling jahat Makanya siksaannya paling dahsyat. Jadi sebelum bertemu akhirat di dunia sudah disiksa terlebih dahulu. Dengan siksaan hari kiamat. Ya ayuhan nasu inna zalzalata sa'ati syai'un azim. Yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Wa taran nasa sukara. Wa mahum bisukara. Walakin Allah syedid. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sangatlah dahsyat. Ya. Pada hari itu, ya. Setiap orang yang menyusui anaknya melalaikan anaknya. Melalaikan dari apa yang dia susui. Kenapa? Memikirkan diri sendiri setiap orang yang dalam keadaan hamil karena saking kagetnya mengeluarkan kandungannya. Dan kalian melihat manusia dalam keadaan mabuk. Padahal mereka bukan orang-orang mabuk. Bukan karena mereka minum khamar. Tidak. Mereka mabuk karena adab Allah subhanahu wa ta'ala sangat dahsyat. Itu peristiwa hari kiamat. Semuanya menghadapi hari itu kafir orang-orang kafir sejahat-jahat manusia disisakan mereka dengan siksaan dunia terlebih dahulu nah yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani pada hari yang orang tidak lagi memikirkan mereka memikirkan diri mereka sendiri lari dari keluarganya lari dari saudaranya dari ayahnya dari ibunya dari anaknya hmm, dari istrinya. Nah, ya, kejadian kecil saja sebelum hari kiamat. Nah, yang sekarang terjadi. Hmm? ya apa ikhwan? Kata orang tsunami. Nah, badai tsunami pakai tak S Nah, dahsyat sekali. Ini sebagian kecil, ya. contoh kecil dari sekian apa dari gambaran hari kiamat. Bayangkan mereka terkena gempa terlebih dahulu. Goncangan sudah melanda mereka. Bangunan sudah hancur. Ya. Sementara mereka dalam keadaan ketakutan tambah lagi ya badai ah, semuanya orang memikirkan diri sendiri subhanallah bagaimana nah, dengan hari kiamat langit hancur bumi hancur gunung diterbangkan subhanallah ya maka ikhwan din azakumullah ini ibrah ya liulil albab, liulil absar, lil mutawassimin. والذين يتخذون القبور مساجد dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Warawahu Abu Hatim fi sahihi. Diriwayatkan oleh Abu Hatim dalam sahihnya. Nah, banyak ya ikhwan dari kalangan orang-orang yang memiliki da'ful iman itu menilai segala sesuatu berdasarkan musibah alam biasa kejadian alam ah Wah, itu kan karena apa istilahnya ikhwan bumi itu mengalami keretakan terus naik ah. akhirnya berusaha mencari solusi bagaimana caranya untuk menghindari kerusakan alam itu, musibah itu. Jadi penglihatan mereka secara lahir secara alami. Nah, tidak memikirkan bahwa siapa yang menggerakkan alam ini, siapa yang mengatur seluruh alam ini, siapa yang mendatangkan azab itu. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kejelekan bagi suatu kaum, tidak ada yang bisa menolak. Ya. Dan mereka tidak akan memiliki seorang yang sanggup untuk menahannya. Datangkan profesor-profesor ahli dalam bidang tsunami. Ya. Dan yang semisalnya. Gimana solusinya? Gimana pena apa istilahnya? Cara menangkal untuk terjadinya gempa atau terjadinya badai. Hmm. Walaupun kamu membuat bendungan di pinggir pantai Aceh setinggi langit, ya, untuk menghindari itu ya, tidak akan bisa. Nah, mereka tidak mencari solusi dari sisi keimanan, ya, bahwa yang menyebabkan itu disebabkan karena kelalaian manusia, mereka menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak lagi memperhatikan agama, bahkan agama itu dicaci maki, dihinakan, direndahkan. Kebenaran dianggap sebagai kebatilan, kebatilan dijunjung tinggi oleh mereka. Kenapa enggak dilihat dari sisi ini? Sehingga kita kembali sadar ya, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala Nah, lihat bagaimana peristiwa kaum Sabak dahulu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian indahnya kampung mereka, daerah mereka. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Ya. Saba itu ya, kampung mereka itu ayah. Salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jannatani an yaminin wa shimal dua kebun yang lebat-lebat. Ya, di sebelah kanan dan sebelah kiri mereka. Subhanallah. Nah, diriwayatkan bahwa mereka melempar biji apa saja tumbuh. Nah, lempar gitu tumbuh. Melempar mangga, lempar duren. Allah alam ya kalau waktu itu ada duren nggak ya? Al muhim ya kebun-kebun yang lebat dan buah-buahan yang sama sekali mereka tidak merasakan kecut, manis sekali. Nah, sehingga kalau tiba masa berbuah itu, ya dan tidak ada habisnya buah itu, ya habis pohon ini tumbuh lagi di pohon yang lain. Nah, ya kalau mereka hendak memetik, digoyangkan gini aja, udah pada berjatuhan semua itu. Subhanallah. Iya Bahar. Hakata ya akhi. Hah? Wahyu apa yang sampai kepada antum? Nah. Kulu min rizki rabbikum mashkurullah. Silahkan makan dari rezeki Allah. Ya, bersyukur. Baldatun tayyiba wa rabbun ghafur. Negeri yang makmur. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sa'ilal alim maka mereka menyimpang, mereka berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang mereka sembah matahari. Kami kirimkan banjir ya. Banjir arim, badai arim bukan tsunami lagi. Arim. Sailal arim. Nah, itu bendungan yang tinggi, megah, kokoh, hancur. Ya, oleh air yang kelihatannya pada asalnya tenang. Nah, tentram dibobol oleh air. Satu negeri Yaman banjir. Makanya pada waktu itu banyak yang berhijrah, banyak yang pindah ke tempat lain, ke Hijaz, ke Kufa, ke Irak. Nah, dan tinggal sedikit yang masih menetap kampungnya. Nah, hancur negara, negara itu. Ya. Tak peduli namanya apa, negeri apa itu, tidak peduli. Walaupun namanya Serambi Mekah. Nah, kan hanya Serambinya saja. Bukan Mekahnya. Nah, fabaddalnahum bijannatayhim jannataini dzawati uqlin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Lalu kami ganti dua kebun yang lebat-lebat tadi itu. Nah, diganti dengan kebun-kebun ya zawatai ukulin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Diganti dengan pohon-pohon yang tidak ada buah. Nah. Ya. Syai'un min sidrin qalil, pohon bidara. Ya buahnya itu, nibak itu ya nggak nggak ada manisnya nah yang makan biasanya anak-anak ya kalau sudah buah itu dilempar jatuh ya kayak apa ini namanya kawan ya eh, kayak kersen tapi lebih manis kersen tahu kersen nah, nah ya lebih besar lebih manis ini ndak sudah ada batunya di dalam batunya gede ya ada ya isinya di luar sedikit jadi dimakan-makan gini nah eh itu dia buahnya itu nah kemudian khamt oh, ya para ulama menafsirkan pohon siwak nah ada buahnya buahnya itu pedes nah ya seperti anggur-anggur kecil gitu ya kalau digigit pedes sekali nah Kata orang manfaatnya untuk gigi kalau sakit apa. Nah, ayah ya, itu akarnya yang dijadikan sebagai siwak. Kemudian asal, asal daunnya seperti pohon natal. Nah, maka ikhwan fiddin azakumullah ini jaza balasan. Ya, bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilahuna ikhwan. والله أعلم بالصواب تفضلوا حفظكم الله